Bebas. Daripada aku masuk angin ning kono nyalahke awakku. Habib saya, badan saya tidak ngundang sini ibu-ibu. <laughs> Teka Emang bismillah, emang monggo, yang keinginan situ. Aja engko lara nek ibu-ibu lara mesakan wong tua. Nek bapak-bapak sing loro nek sing ngeroki nek ibu-ibu sing loro sapa sing ngeroki? Bapake ora mungkin ngeroki, yang ngeroki. Kon ngombe tolak angin ngene paling. Silakan yang mau duduk situ, silakan yang mau duduk situ juga silakan malam hari ini nanti berdepanan mana Toha? Toha mana dah? Ya kalau sudah kebaca tidur situ diselimuti bay, diselimuti, diselimuti, diselimuti. Ibunya nyingkir tidak apa-apa, ibunya nyingkir. Alah. Ini hari ini ulang tahun ini. Jadi malam nanti ini jam 12 Ramadan. <laughs> ini Dulu ceritanya Toha ini lahir pas malam khataman, malam 25. Jadi saya ini dulu ceritanya pergi ke Seragen acara buka bersama di Mapolres Seragen waktu itu sama bapak-bapak polisi. Saya sholat buka dan sholat raweh. Tahu-tahu di SMS bucu. Istri saya sini. Ini perut saya sudah menyakiti. <laughs> ini di dalamnya ini ini di dalamnya ini. Jadi waktu itu saya bilang gini nek iso mbok enteni yo ya entenono aku. Nek ora iso mbok enteni yo ya lunga rumah sakit dhewe numpak becak. Jawabanku ngono kuwi. Soalnya tak pikir ku nek gue neng jalan malam gue mat. Insya Allah masih bisa nunggu. Ya sudah, habis itu saya ceramah di polisi kantor polisi Rambung, pulang saya langsung. Pulang. Subhanallah sampai ke rumah. Akhirnya saya antar ke rumah sakit Kostati. Nganter ngelarut ngelahir gigi. Ini wongnya ini, ini. <laughs> Ada ngelahir gigi. Saya darak taruh di rumah sakit Kostati. Saya titipkan bidan dan mertua. Wis saya tinggal pergi ke masjid lihat tempat Habib Anis. Yang mestinya malam itu kita ada acara di seperti tadi malam di Masjid Az-Zahra. Ada Masjid Az-Zahra, ada hataman. Saya tidak hadir hataman karena saya menanti kelahiran Toha. Toha bin Syekh ini. Subhanallah saya duduk-duduk sama Habib Anis. Bertepatan dengan jam 12 kurang lebih. Saya dapat kabar kalau anak saya lahir laki. Wah benar. Jenenge Toha memang dipersiapkan waktu itu dipersiapkan. Yang kepingin nama Toha waktu itu saya punya anak yang bernama Umar. Bah nek punya adik lagi mbak dikasih nama Toha. Lehe <laughs> matune Toha. Akhir itu saya bilang sama Habib Anis, Bib, malam ini istri saya kebetulan di rumah sakit dan akan melahirkan, tolong didoakan. Dan Alhamdulillah sekarang setelah doa selesai duduk ngobrol-ngobrol, Bib sudah lahir. Anaknya lahir, laki-laki, tolong Bib didoakan namanya Toha. Dibacakan Fatihah oleh Habib Anis saat itu. Malam 25 nih malam khataman. Jadi kalau secara apa hijrinya ini ulang tahun hijriahnya. Lah ini masehnya mbuh ora mudeng tanggalnya. Tanggal berapa ndak tahu tuh. Apa berapa? 29 apa? 29 Oktober. Ya kalau hijriahnya anu. Ini hari ulang tahunnya doa, doa minta lagu. Ya Hanan ya Sama duit ini alhamdulillah ada setoran. Lima dan dibagi bareng-bareng. Bismillah bagi ini. Kabeh untuk termasuk malaikat untuk barang ini. <laughs> Naik kata ini. Bagi semua satu-satu. Doa bagi begini. ظهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد تهار الدين المؤيد نبي أحمد يهنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا يا يا يا يا خص بالسبع المتاني وغوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ظهر الدين المعين بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا منانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا يا هنانا يا يا هنانا من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على خير الأنام يا هنانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام الله يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا ظهر الدين المؤيد بزور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بزور Ini uangnya masih ada nih loh. Ahmad. Yang anak-anak Muhammad Sadaqah. Ya, nah kedua sana yang yang ya belum belum. Ah, ya, ya yang yang lain perempuan sudah. Ya, ah, ya, ya na na. na Ya na na. Ah, na na. Ya ظهر الدين بظهور النبي أحمد ظهر الدين بظهور النبي أحمد يا يهنعنا بمحمد يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا يا نانا Ya Hana Ya Hana Ya Hana ya Aji Lagu apa lagi? Alhamdulillah Ditanyai lagu apa lagi sudah Kayak kepingin dolan baik Tidak <laughs> iya, akan mudah-mudahan jadi anak yang soleh Anak yang sehat, selamat, cerdas dan selamat dari fitnah dunia, fitnah zaman, fitnah syaitan, fitnah dajjal yang menjadi anak yang menjadi harapan Rasulullah SAW, harapan kedua orang tua, harapan agama, harapan nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya kemudahan untuk menjalankan ketaatan dan berbakti kepada kedua orang tuanya dan semoga anak-anak kita semuanya dijadikan anak minas salihin salihat qanitin qanitat, hafidin hafidat, hafidin hafidan diselamatkan oleh Allah dari segala macam dosa dan diselamatkan dari maksiat, diselamatkan dari segala macam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.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 Itu yang belum dapat dapat jeruk silahkan dihubungi. Sing tekone kari. Ibu-ibu juga itu. Sing urung entuk jeruk sing lanang langsung menghubungi jeruk made in Muhammad Menu. Ajib. Alhamdulillah kita lanjut dengan qasidah Al-Habib Umar bin Segaf sini ada ada qasidahnya terlalu panjang, tapi sebetulnya bagus. Tapi kita baca mungkin nanti sebagian sebagian sebagian aja. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. أيها المسكين لازم وانتظر فضل مولاك القدير المقتدر وترقب من لطائف سنعه ما به جبر الفؤاد المنكسر وإذا حاولت أمرا فاستعن بعليم الحال جل مختبر قد لا ترجو سوى إفضاله ليكون الصف ما كان الكدر فمع العسر وإن طال المدى فيه يسران لعبد منتظر وتعنقك أن أمر الله لا يألو في الحال لأمر قد قدر وأسغي سمعا لنصح كامل أيها الخل فهل من مدكر لا تكن للمال جما عافل جما عافلا بد يوم أن يجر عكا الصبر لا تكن للمال جماعا فلا بد يوم أن يجر عكا الصبر أيها المسرور بالجمع له فسرور المال حزن مستمر أنت من مالك محروم سوى ما له قدمت في اليوم العسر يوم كل الناس يخشى هوله وتراهم كالجراد المنتشر كلهم عارون إلا من كسى مسلما لله ثوبا قد ستر وبذر الجوع عجشا كلهم غير من قدم معروفا شكر وإذا خاللت فاختر صاحبا حسن التقوي حسن التقوي وبالفضل ذكر وافر العقل ليسفو وده وله قبل التداني فاختبر فلكم خلي فلكم خلي إذا حاولته لمهم قال إني معتذر ليت شعري بعد أرباب الصفا والوفا ليس الجفا شيئا نكر جاء قوم عدو جاء قوم عدو درهم في درهم في عينهم وهو الذي حقا سخر إن تصاحب منهم شخصا فكن قادرا منهم فإني محتذر والحمد لله رب العالمين الحمد لله Alhamdulillah hari ini bahas pembahasan beliau untuk menguatkan lagi dengan pembahasan-pembahasan yang kemarin. Ayyuhal miskinu lazim wantadir wahai anak miskin wahai yang miskin kita ini semua termasuk masakin. Miskin kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tekunlah kamu. Tunggu anugerah Tuhanmu yang maha kuasa tekun itu tidak putus asa. Pernah terjadi ada satu orang waktu itu ditanya, "Wahai fulan, guru kamu itu siapa?" Dia mengatakan, "Guru saya Wong. Udeng Wong. Binatang Wong. Loh kok bisa kamu itu gurunya Wong? Kenapa kamu bisa seperti itu? Guru kamu kok Wong? Dia mengatakan, "Saya mendapatkan ilmu dari Wong. Kamu mau tahu ceritanya? Iya, saya mau tahu ceritanya. Sewaktu saya akan pergi ke masjid, waktu itu saya lagi bingung dalam menuntut ilmu, tidak pernah berhasil. Bosan terus saya ini. Putus asa terus saya dalam menuntut ilmu. Tahu-tahu saya di masjid, masjid itu ada kubah, kubah itu terdiri terbuat dari aluminium. Sedangkan wangwung ini licin kalau dia jalan di aluminium pasti dia akan turun. Istilahnya melorot lah istilahnya corot Jawa ini. Dia tidak bisa naik. Tapi saya lihat uang-uang ini berusaha untuk menaik ke atas kubah. Menaiki kubahnya ini. Yang dari, apa namanya tadi, aluminium. Dilihat dari subhanallah. Sampai tengah-tengah melorot lagi. Turun lagi. Jalan lagi ini uang-uang. Naik, turun lagi. Sudah sampai dekat ke tempat puncaknya. Melorot lagi <laughs> turun. Akhirnya subhanallah. andan komat waktu itu masjid. Karena dia takut tertinggal dalam sholat. Dia langsung ke masjid. Sepulang dia dari masjid, dia lihat wang-wong ini sudah di atas. <laughs> Di atas puncak ini. Subhanallah, kata dia. Berarti tidak boleh berputus asa. Harus tekun jalan ini. Ya, pelan-pelan. Semua pasti akan berhasil kalau kita menjadi orang yang tekun ini tadi. Orang tekun itu, Masya Allah. Sumur lubang sumur itu karena sering setiap hari itu digesrek, digesek oleh tali yang mengambil timba, tarik ini. Itu batu yang keras seperti itu bisa lama-lama juga ter, apa, terlubangi. Istilahnya legok. ya terlubangi dengan apa? Gesekan-gesekan yang rutin. Kalau kita rutin tekun dalam menuntut ilmu, dalam mencari rezeki, dalam menjalankan sesuatu, Pasti keberhasilan akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak tekun, ya sudah ngemut driji. Ya. Watarakob min lataifi sun'ihi. Ingatlah, intailah hadiah besar Tuhanmu. Kamu tekun itu sambil menanti hadiah besar dari Allah. Karena hadiah Allah ini disebutkan karena lembutnya pekerjaan Allah, dengannya akan lunas sebagai pengganti hatimu yang hancur lebur. Allah ini kalau bekerja sangat lembut hingga kita tidak merasa kalau kita sudah dapat. Paham ya? Contoh gini, tadi anak saya ulang tahun ini. Yang keberapa ini tadi? Delapan mungkin, delapan. <laughs> Lali yang ke. Yang ke delapan. Setiap hari saya melihat dia, saya tidak pernah melihat ada perubahan pada dirinya. Saya lihat kok sakmono terus orang gede-gede. Tapi orang di luar tuh Tuhan kok wis gede nih lah. Karena dia tidak pernah melihat. Kalau saya setiap saat melihat jadi saya perubahan itu saya tidak tahu. Perubahan Toha itu dari sedikit demi sedikit itu tidak pernah saya tahu. Yang tahu malah orang dari luar. Begitu pula Allah telah memberi kepada kita perubahan-perubahan yang luar biasa. Karena lembutnya pemberian Allah kita tidak pernah tahu. Dari lembutnya dari subhanallah. Eh, sebagai pengganti hatimu yang hancur lebur. Wa idha hawal amran. Jika kamu berhadapan dengan perkara yang berat, maka mintalah kepada yang mengetahui keadaan. Maha Agung dat mengujimu. Ini tit, anu, penting. Jika kamu berhadapan dengan perkara yang berat, nah, jika kamu berhadapan dengan perkara yang berat, maka mintalah kepada yang mengetahui keadaan. Yang tahu keadaan kita persis 100% itu siapa? Allah. Kalau manusia tidak tahu. Manusia itu tahunya cuma dohir, depannya aja. Oh, Masya Allah, ini ada wangi stres, mumet, ini nyekeli sirah. Oh, ini berarti ada ada masalah kan gitu aja. Tapi yang tahu sampai detail, sampai dalam adalah hanya Allah. Toh, Karena Allah pencipta. Pencipta ini tahu barang yang diciptakan. Dan pencipta ini tahu di mana kelemahan barang yang diciptakan. Pencipta ini tahu bagaimana keperluan orang yang yang, yang diciptakan. Allah tahu. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, kalau menghadapi segala macam perkara yang berat, kembalikan kepada Allah yang paling nikmat kamu minta. Makanya Abu Nawas itu pinter. Terus dilakukan sama wong-wong Indonesia sama orang Ilahi ilah Karo karo nangis-nangis. Karena lapornya sama Allah. Karena apa? Allah tahu keadaan saya. Allah tidak pernah tertutup tentang diri saya. Makanya beliau Habib Abu Habib Umar bin Siga mengatakan perkara yang berat jangan sulit, jangan mikir. Allah nanti yang akan menyelesaikan. Dekat kamu sama Allah. Karena Allah tahu kamu ini bermasalah. Yang kasih juga Allah. Yang akan menyelesaikan Allah. Lah kamu carinya di tempat lain. Kamu itu dikasih masalah sama Allah sekarang begini. Saya datang ke sekolah di Ponogoro. Ya, SMP di Ponogoro. Dikasih soal. Soal testing SMP di Ponogoro. Mumet saya. Akhirnya saya tanya kepada sekolah lain punya soal testing enggak? Dikasih saya soal testing sama mereka. Tak tulis lebih gampang. Tak masukkan ke Ponegoro. Dicoret kabe. Orang bener. Yang ngasih. Loh kok kamu nih jawabannya seperti ini. Mung soalnya tidak seperti itu kok. Siapa yang ngasih soal? Yang ngasih soal guru-guru di Ponegoro. Bukan guru-guru SMA lain. SMP lain gitu. Yang ngasih soal, yang ngasih ujian Allah. Bukan tanya sama dukun. Soalnya sama Allah, jawabnya tanya dukun gimana jawabannya ini. Dikasih jawaban kembang macam pitu. <laughs> Ya. Terakhir kembang kandil, ben kandil terus ora kandil. Bujuku tak kayak kembang kandil, ya ora kandil kandil. Lu <laughs> ya. kandil kembang kandil, biar kandil. Orang kandil. Yang bikin kandil itu apa? Ya itu tadi kembali lagi kepada Allah yang menciptakan. Karena beliau Allah, Allah lah adat yang maha agung dan mengujimu, yang menguji Allah. Dan Allah inna ma'al usri yusra, enteng. Tatulah terjusi wa ifdalihi, sama sekali jangan berharap sekal selain anugerah Allah. Jangan berharap. Selain anugerah Allah, nyingkir, tidak usah berharap. Saya hanya berharap anugerah Allah. Nanti Allah akan mendatangkan makhluk-makhluknya yang akan membantu kita karena Allah. Bukan membantu pakai pamrih. Ya. Agar kesusahan cepat hilang. Ya. Nanti Allah akan mendatangkan kita anugerah. Semua kesusahan itu akan hilang. Pasti. Nah, untuk menghilangkannya ini lembut gitu loh. Lembut pelan-pelan. Allah ya, Langsung. Lama-lama berubah. Kapan? Tidak usah tanya. Wong yang ngasih Allah, yang menyelesaikan Allah kok tanya kapan? Ya Allah kapan akan selesai? <laughs> ya. Sakarepku ya Allah. Lah kowe waktu kamu menanyakan kapan kepada Allah berarti kamu menunda keberhasilan itu tadi. Sewaktu engkau mengatakan ya Allah kapan akan berhasil saya ini? Di situ Allah akan mengatakan engkau tidak akan berhasil semenjak engkau mengatakan kapan. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena Allah tergantung sangka kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung hambaku menyangka aku. Kalau menyangkanya baik, sama Allah orang menyangka baik diuji dulu. Tidak ada sama Allah nyangka baik langsung jolke, tidak ada. Masih diuji. Setelah diuji itu nanti enteng. Setelah diuji berhasil, Alhamdulillah. Masa yang paling enak adalah masa sewaktu kita menghadapi kesulitan dan di saat itu kita diberi keringanan dan keberhasilan oleh Allah. Tapi kalau keberhasilan misalnya begini, saya punya utang. Tahu-tahu saya datangi. Butuh dana cepat satu jam cair. <laughs> Iya. Jambare setan ini. Soalnya pakai bunga, rentenir. Butuh dana cepat satu jam cair. Lah saya merasa bahwa orang ini meringankan utang saya. Saya punya utang sama si A, ini ngutangi lagi. Subhanallah, setelah saya utang ini, Sepertama kelihatannya ringan, turuh enteng ya ini. Tapi nanti setelah sebulan dua bulan tambah beban lagi utang baru. Karena dia sudah minta bunganya. Ya dah. Lah itu iya makanya jadi mumet terus. Iya beb orang mumet lah terus piye orang dagang tidak boleh utang. Lo boleh. Orang paling baik di muka bumi ini orang ini utang bayar. Ngono lah dagang biasa orang dagang itu yang satu ada hutang itu kan wajar. Kalau orang tidak mampu tidak apa-apa. Dia tidak harus bayar dulu. Dia datangi orang yang hutang ini tadi. Minta maaf mas saya minta maaf belum bisa bayar. Kan ini orang mikan. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan menolak. Maka dengan kesulitanmu walau harus sabar dalam jangka waktu yang panjang, di sana ada dua kesenangan bagi hamba yang sabar. Loh. Walaupun nanti waktunya panjang, kamu mau menyelesaikan masalah ini butuh waktu. Tapi di situ nanti ada kenikmatan. Sewaktu-waktu itu ditunda oleh Allah keberhasilannya. Di situ tambah nikmatnya kita bermunajat kepada Allah. Loh itulah keberhasilan yang mana? Dikatakan dua keberhasilan itu apa? Keberhasilan pertama tambah dekatnya kita kepada pencipta. Keberhasilan kedua adalah hajat yang kita inginkan diberi oleh pencipta. Enak dong. Sewaktu kepepet, ya Allah, maafkan kami karena kami banyak dosa. Karena kami dulu lupa. Kami yakin saat ini kami adalah ingin menjadi hamba yang baik. Dan engkau pasti akan meridoi kebaikan kami. Gitu tak? Azizi kata Allah, ya ya ya ya aku mudengnya tak Tapi aku mudeng itu Allah Subhanahu wa itu nanti butuh waktu mungkin lima bulan, mungkin tiga bulan, mungkin satu tahun, mungkin tiga tahun, mungkin seumur hidup. Dikasihnya nanti di akhirat surga, gitu loh. Bisa gitu, jadi tidak bisa. Ya Allah, saya karena saya selalu makan mie instan dan nasi goreng instan serta gado-gado instan. Doa saya tolong juga diinstankan ya Allah. <laughs> ya. Tidak ada. Allah itu justru menundanya doa kamu karena Allah sayang. Apa sayangnya Allah? Aku tunggu suaramu. Ini ada sekarang gini, doa ini memang kadang orang kan kepinginnya doa cepat kabul loh. Doa ini begini, doa itu ada dua. Allah Subhanahu wa taala itu ada orang tanya, "Fib, wong-wong kafir-kafir kuwi nek ndonga kok cepet men be kabul?" Baru Allah wis langsung rezekine lancar. Kita ini sampai dikir sampai miring-miring ini, Fib. Eh, eh, eh, tapi orang-orang kabul-kabul. Ini ini omongannya orang orang waras ini. Ini saya tahu dia dia nih dicek gitu. Bocor halus. Mudah ya. Paham ya? Bocor halus lak wis mudeng ta bocor halus iki. Jadi bocor halus itu nek ban itu medeni malahan ya. Di oh ini berarti orang bocor halus. Ceritanya begini, ada dua orang, yang satu kafir buka toko, yang muslim buka toko. Yang kafir ini langsung dalam dua tahun, tiga tahun bisa beli tiga empat toko. Yang muslim misi satu itu <laughs> terus. Tidak berubah-ubah. Yang muslim biasanya megang tasbih ini sama sholat tahajud, sholat duha. Jadi terus gara-gara pasarnya sepi, tokonya tidak tambah-tambah, tasbihnya nyinggir, duhanya nyinggir. Nah kamu kok tidak duha? Dah percuma. Duha ya itu, doai, tokonya tetap satu <laughs> katanya dia. Nah itu kafir itu tidak duha, tidak sholat, tidak ibadah, malah tuju. Akhirnya dia malam itu mimpi. Dia mimpi, dalam mimpinya, hei orang Islam, Kenapa kamu berhenti? Ayo kamu sholat lagi. Kamu mau tahu, sebetulnya doa kamu itu didengar oleh Allah. Bagaimana didengar lah dikabulkan? Justru nak ditungok ke didengar Allah ini tidak dikabulkan dulu. Karena Allah seneng ruak ke dongamu kuwi seneng merdu. Kok bisa begitu? Contohnya yang dunia welah. Ada satu orang tangan metekel 80 cm. Kaos wis sowek sithik kaos ini. Gambar ini tengkorak karo macan no. Oh, ya. Yeah. Tatunan. Gede dhuwur ireng kali. Ada berada di Bangjo. Bawa gitar-gitare cilik ring-ring ring, Wong iki gedene luar biasa. Suarane lah elek banget. Wis gede, dhuwur, elik, suarane super elek. amen. Saya kebetulan berdiri Bang tinggi Waduh. Tak buka langsung. Mari mas. Belum. Ah, enggak ah, ya, mas. Gendang minggat. Saya suara elek. Gaya nih mediani. Langsung. Mari mas. Keluar. Bang Jo berikutnya. Elek orang Ahbabul Mustafa. Nganggu kaos Ahbabul Mustafa. Sik. Gambarnya Habib Sajik mesum Sidik. Gambar. Duh. Bisa aku ndelik sik ngene iki. Wah, iki mobil berak berak bengak Salamun bi salamil muk. Suarane enak. Tambah mas. Ya hanana. Ya hanana. Pakai orang ibu. ya. Iki dua lagu 2000 mau urung. Aki A. Orang ibu. Apa sebabnya? Sebab wajah medeni. suarane elek. Tak keisik ben minggat. Nah ini tadi suaranya indah, merdu. Tak kayak tetap rongewu. Tapi lagunya dua. Nek dianu kan orang adil lagu. Ah, BPK apa? Itu begitu juga doanya wong-wong kafir kalau wong Islam. Orang kafir itu dongane kaya bledek mau. saya bilang ah nyoh sing. Oh, langsung kayak ikan sing kuasa. Tapi sing salatun ki nggo ning omahe Habib hendak entuk jeruk. <laughs> ya. Lah saya ngono kuwi sing salatun ketemu Allah. Ah, Soalnya tak nah, tambahin biar dong ibu sakit sepuluh ibu ngono bertahap gitu loh. Halus, paham ya? Jadi dongon jenengan tuh masih didengar hei, sing duwe toko siji masih didengar sama Allah. Jadi kamu jangan bingung. Sing penting kamu tidak kekurangan, ndak mumet. Sing duwe pitu ki stres malahan. Pendino delok nota mumet sing bayar iki, bayar listrik, bayar kamu tasbihan. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ngono tok. Mulai saya kata ibu ketemu bujuni ya kita wedok saja. Ah, istriku. Walaupun di toko sepi tapi aku memandang wajahmu lebih daripada rezeki yang aku dapatkan hari ini. azing Ngono, bujung geblak. Ahlan. Geblak kuwi ya geblak malah di ini <laughs> bojo sing marah, sing bojo sing ora waras diusir malah. Apa kowe? Kakek rayu orang gue duit Lah bojo ora Eh, bujur panas, saya tidak menginginkan harta mas. Yang ku inginkan adalah kecintaanmu terhadap diriku. Alah gombal mukio. <laughs> ya biasa ngerayu itu penting. Orang oh, orang pernah ngerayu tahap. Dua kesenangan paham ya? Kesenangan tadi dia waktu mendekat sama Allah, kesenangan diberi keberhasilan oleh Allah. Eh, yakinlah bahwa semua urusan Allah tidak bisa diminta seketika karena ketentuan ada pada takdirnya. Loh. Kamu itu tidak bisa ngatur Allah, kamu hanya bisa minta ketentuan Allah gitu loh. Ya Allah, besok loh ini Gusti saya besok ini harus bayar utang. Kalau tidak bayar nanti saya dipenjara ya Allah. Kamu gimana ya Allah? <laughs> Wah ya. Gitu tok mek wae cangkem iki. Wah. Kok kamu-kamu Allah di mana? Tidak usah bingung. Masuk penjara melebu, tidak oh, apa-apa. Oh, itu salah satu proses. Memang saya mau bayar tidak mampu, tidak bisa. Memang dilebok ke penjara. Melebu. Bismillah. Nawa itu melebu penjara gen dadi wali. Ngono wae. Insyaallah wali tenan dadi ning penjara ngono. Sapa sing ngomong sulit? Makanya kemarin disampaikan kan bahwa kenikmatan itu ya kenikmati wong turu neng jero penjara kalau neng jaba nek wis turu padha. Nek wis turu. <laughs> Nek urung turu ya bingung. Urung turu ki yang sini nyamuk tak eh piye iki kaya ngene kasur kundi ya bingung ya urung turu. Tapi nek ning kono karo ning kasur mbuk padha rasane. Lha coba takonan wong turu jejer sing siji di kasur yang mbuk yang satu di penjara nglungker ini. Malah kadang maaf maaf saya lihat uang tukang becak itu nek siang apalagi Ramadan. Sikile siji dorong dhuwur siji ning ngisor. Ini kadang kata ini komplang banget ini kata bagian hasilnya. tak omongi piye to? Nikmate turu kaya ngono panas top. Nek sudah tidur tidak ada rasanya becak maupun kasur padha wae. Kan gitu dah. Jadi manusia itu kalau mau merasakan itu dianggap semuanya itu seperti itu insya Allah kerasannya ya benar kafe. Masuk kan turun yang penjara tapi uh, kan saya tidak ingin mengatakan anda di penjara kadang itu demi untuk melaksanakan sesuatu ya, kenikmatan yang kita rasakan, kita berani berbuat satu kemaksiatan atau sekian kesalahan. Jangan. Karena semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah wis nentokke awak dhewe nek sing model ngene, nek sing model bismillah sudah ketentuan Allah tomponen. Pasang telinga, telingamu dengan baik dengar baik-baik nasihat yang komplit ini wahai temanku. Adakah yang mau menerimanya kata Habib Umar? Jangan hanya pandai menumpuk harta. Pasti suatu ketika engkau ter, eh, terkena getahnya. Ngumpul ketok tapi orang mudeng caranya menjaga. Itu. Kalau kamu hanya ter sibukkan mengumpulkan harta tetapi tidak tahu cara mencarinya dengan benar dan tidak tahu menjaganya dengan benar, kamu nanti akan kena getahnya. Getah ya apa Kedai mumet. Paling minimal mumet. Kalau kamu tahu caranya mencari halal, orang mumet tidak pernah hilang. Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar mengatakan, beliau pernah menyampaikan, saya ini orang yang tidak pernah mau melakukan sesuatu yang makro Dan tidak ada keinginan makro Belas. Apa nih sing haram. Makruh ini nyekel orang mangan orang. Jadi semua yang dicari dan semua yang dimasukkan ke dalam perut beliau adalah halalan toyibah. Makanya beliau tidak pernah bingung duit hilang. Hilang karepmu, orang hilang karepmu. Soalnya dia tidak pernah merasa saya punya. Yang memiliki hanya Allah. Al-Habib Alwi bin Syahab waktu membangun rumahnya itu punya kotaan. Kalau ada orang datang ke rumahnya, beliau mungkin memberikan sesuatu, duit ditaruh di kotak. Itu nanti kalau sudah mulai dari kemis, tukang-tukang itu minta gaji, eh panggil semua. Jupuan bagianmu, tinggalkan bagian saya. <laughs> Ya. Kira-kira nek kulit bangunan gini, tinggalin bagian saya, <laughs> ambilan kabeh bagianku, ngono Tidak mungkin ditinggal. Kenapa? Kejujuran itu hilang, amanat ini hilang. Wong dititipi wae ra ditekake kok. Tulung ki ya engko kekno karo wong kono. Oh siap. Kantongi. Lah kurang ajar ta wong yang ini. Orang-orang yang seperti ini uripe ciloko dunia, ciloko akhirat. Karena apa? Dia nanti kalau ketemu orang terus, orang itu tadi, dia akan merasa ada sedikit kesalahan yang harus dia minta maaf mestinya. Misalnya begini, saya dititipi duit 2000 untuk dikasihkan si A. Saya dapat 2000, si A 2000. Tolong ya mas kena si A. Oke. Kantongi. Alah si A modeli rokok Eji Samsu. Kayak duit barang gua apa. Sing penting ki aku. apa? Bismillah halal habibi kok. Kantongi. Eh, kantongi. Subhanallah setiap dia lihat si A mesti eling 2000. ah Nah, kalau tidak percaya coba malingo. Bismillah aku tak titipi colongan. Telung ronge, ronge bu bay. maling sidik karo gede foto ni pora orang Podo bay. Ya sing gede bae titip aja 2000 tok. Titip 2 yuta ngono sisan podo dosa ni. tak rasa. Kan rasake. rasa ke dosa. Ya. Jadi orang-orang ini pasti akan kena getahnya orang yang tidak mencari rezeki dengan anu. Getahnya apa? Ya getahnya itu tadi kesulitan dan macam-macam. Tapi kalau mencarinya di jalan Allah dan Rasulnya, lama-kelamaan mungkin dulu saya mencarinya keliru. Dengan jalan yang tidak benar. Lah waktu Allah akan membersihkan harta itu tadi, kita diuji. Diuji dulu. Nanti lama-lama harta itu jadi halal kape. Westo, tobat. Wahai yang senang dengan tumpukan harta, kesenanganmu akan menjadikanmu sengsara selamanya. Sewaktu saya pernah pergi ke satu tempat namanya daerah tahunan di Purwodadi. Sama orang Purwodadi ini, ini orangnya ya. Tahunan ini dekat kota Purwodadi. Di situ saya masuk biyen orang saiki saiki sudah lumayan. Masuk di sana itu subhanallah wedhus karo menungso turu bareng. Pitik wedhus kumpul dari sisi. Kenapa tidak ada tempat? Tempatnya ya cuman rumah gedek di situ. Pintunya itu selorokan nedak, ledak ledak nedak. Selorokan suka anu palang nedak. Dan jarang nutup pintu. Saya ngomong mas, jenengan niku betul, wedi kehilangan apa-apa, Kehilangan apa Bib? TV mboten gadah omah yuk, ya kotongan ngono. Karpet yuk, ya karpet wis kaya ngono kuwi lho Bib. Ngambune <laughs> luar biasa. Jadi orang seperti itu tuh malah lebih aman dalam mengurus rumahnya. Beda kalau wong sing duit-duit, siap satpam dua. Nanti di rumahnya itu pintu depannya itu sudah ada lampu. Apa? CCTV. Ah oh, ya. Sapa sing teko? Lah fakir percuma ben. Ngomong ojek turu. Nah, fakir. Lho sing teko Wah, iki arep kayak duit. Iya, iya, siap siap siap. Nah, nah, nah. Jadi CCTV ini mudeng nek ana wong gawa duit, orang gawa duit paham CCTV ini, Ya. Jadi orang yang ya harta ini subhanallah, yang menjaga harta itu adalah harta itu sendiri. Bayar ngene, bayar ngene untuk menjaganya harta. Kalau yang menjaga harta itu amalnya, insya Allah dia akan selamat. Makanya orang selamat itu kadang mereka-mereka ini yang menjaga. Yang menjaga hartanya itu apa? Amalnya. Nanti ada cerita amal seseorang. Kamu dan harta tidak manfaat kecuali yang engkau amalkan untuk akhirat Nah, disebutkan amal. Hai yang sangat ditakutkan oleh semua manusia. Bagai belalang yang berhamburan. Semua manusia telanjang terkecuali orang khusus saja yang berpakaian baju. Tertunduk kepada Allah. Semuanya kelaparan dan kehausan terkecuali orang yang menumpuk amal soleh dan masa, di masa dahulu. Di sini diceritakan Habib Umar di masa nanti di akhirat. Orang-orang yang sangat takut dengan semua manusia. Ya, hai yang sangat ditakutkan. Ada satu hari yang ditakutkan oleh seluruh manusia. Yang nanti di saat itu manusia semuanya telanjang. Kecuali orang-orang yang dijaga. Tidak telanjang. Siapa? Rasul Muhammad SAW? Siapa di saat itu? Waktu saja Sayyidatina Fatimah Zahra akan melintas di sirat. Rotu absarukum. Tutup mata kalian karena Fatimah Zahra mau lewat di sirat. Berarti Sayyidah Fatimah juga terjaga. Dari hal sing udah-udah ki saka ya suara itu lagi. Udah berujud ngapel. lah. di sana berarti nginjen-nginjen, Beb. Nginjen orang mungkin nginjen. Bagaimana bisa nginjen contohnya? Sewaktu ada terjadi tsunami di Aceh, orang yang tergiling itu tidak mungkin. Wah, kayune orang oh, mungkin. Mikir awak EJW piye toroni iso jadi selamat. Walaupun semua telanjang waktu itu, wong wedok wedok kabeh. Wong lanang ketok enek emas gembandul. Ya, ada duit oh, ratusan ribu. Iya, kena ombak gini Tidak ada yang ngeraya. Karena apa? Bingung aku kinko selamat atau pora selamat. Sudah tidak mikir itu. Yauma yafirul marumin akhi. Ini kan dari satu orang Kala kakak adik tidak saling mengenal. Istri, suami, orang tua, anak, dewe, nafsi-nafsi. Karena waktu itu waktu yang dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Semua manusia telanjang kecuali orang-orang yang khusus. Semua kelaparan kecuali orang-orang yang khusus. Saat itu semua orang kelaparan. Kecuali orang-orang yang beramal. Mereka akan dikasih makanan-makanan dari amal mereka. Lho amal be, aku ki wong fakir kok dadak kon amal. Lho amal ki apa sedekah to? Amal itu kan macam-macam salat. Paling tidak amal yang terbaik di antara amal-amal yang lain kita tidak maksiat. Amal yang paling baik kita tidak nyalai aturan Allah itu sudah top-topnya amal. Berasa kakean tidak nyalai aturan Allah itu sajib. Jadi wong sing sugih wah alhamdulillah berarti aku serah nyalahi Allah serah sah sedekah. Ini termasuk nyalahi. Orang sedekah kok orang nyalahi, ya sedekah nyalahi dikai duit dari Allah itu adil. Adilnya Allah itu memberi kehidupan. Kalau saya dikasih sama Allah satu juta, ada orang dikasih seratus ribu. Ada orang dikasih seribu. Gunanya Allah menginginkan apa? Supaya yang satu juta itu uang sing sewu uang menungso sing untuk sewu, kelebihannya itu dititipkan ke saya. Ben aku ki dadi manfaat nengkei wong sing sewu kuwi mau. Jadi harta saya manfaat, yang sewu ya manfaat gelem nompo. Di situ timbul satu kehidupan. Kalau kehidupan semua orang tidak inginkan rezeki, orang tidak inginkan sisanya pemberian satu dengan yang lain, orang enak kehidupan. Misalnya saat dunia ke kafe wong suge sing kere tak. misalnya siji wong siji. Kuwi remuk kuwi. Saya miskin dewe sak donya kabeh suwe tulung to Beb iki tamponen ditku sak miliar. Tulung Beb iki <laughs> rong miliar. Stres saya adepi. Nah, Atau sak donya pikir kabeh sing sugih wong siji. Stres juga. Jadi Allah itu mengimbangi. Oh enek sing sugih 10, sing pikir ya 10. Kadang-kadang kita sendiri yang tidak pernah tahu. Kita gor keluyuran karo wong sugih terus. Makanya lu pisan-pisan iki lu ning rumah sakit, lunga ning gone wong fakir-fakir, Buka bersama kepada mereka. Tengok rumah-rumah mereka. Apa insya Allah kejadi jadi senang. Alhamdulillah Gusti. Senajan aku ke kasur ya guys. Sowek-sowek tapi CAP aku timbang kono. Ngono kuwi. Unduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Kalau kalian melihat orang yang di bawah kalian, kalian akan bersyukur. Kalau melihat di atas, kalian akan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kalau jenengan ningali tiang sing buatan gadah jenengan gadah sepeda motor. Alhamdulillah Gusti. Senajan kula ini sepeda motor Super Cup tahun 76. Tapi si iso enek lampune barang. Lah mau sing sepeda ontel krakri krakri ngene kentole nganti Masya Allah. Jadi kita bersyukur. Ojo sepeda motor nonton mobil. Wah Gusti kapan aku iso dadi kaya wong ngono lah. Timbul to tidak syukur. Jadi lihat orang yang di bawah. Dulu orang wong yang turun yang jembatan-jembatan. Alhamdulillah Gusti, senajan omah gue dua kali empat. Turu anak bucu bapak gantian. Jam sekian-sekian bapak isik sing turu karo eh, anak sekolah. Ke jam sekolah anak teko bapak amboke metu. lo kaya menurut ya, enak, jangan jangan dianggap tidak ada ada orang seperti itu. Lah kenapa Beb orang seperti itu kepekesiksan? Tidak, ya orang itu seneng ada orang-orang yang seperti itu karena dia saya ini yang heran nih sudah orang uripe kaya ngono ora salat. Lho yang aku rada heran. Sampai dulu itu pernah ada kuli bangunan di depan rumah saya. Naik di atas Ramadan hujan-hujan. Sama es es teh. Lu bukan saya kepingin, nah, ora kepingin nih ngono-ngono. Cuman tak kandani, Pak. Jenengan iki gajine pinten? Selawewu sedina astagfirullah jenengan ning donya wis rekoso lho Pak, selawe budo, neng akhirat engko nek kaya ngene terus ora tobat mlebu neraka. Dunyane sengsara, akhirate sengsara. Ayo Pak milih salah siji sing kepengin nikmat neng di, Lah kula niki kepengin nikmat kale kalih engko sik, kalih-kalih piye wong siji urung entuk kok kalih-kalih. Lah kowe iki nek arep entuk pilihan sing jelas entuk iki jelas pasti kuwi apa akhirat. Nek donya rada mumet kowe. Ini akhirat masih sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan yang baik, tidak menjalankan istilahnya kemaksiatan, pasti melebu surga. Aku udah tutut, rekoso uripmu malah udah tutut. Lo nih sih udah tutut mau sugih kan lumayan to. Sik wis pernah ngrasake. ke mulai sik nganggo AC. Lah kowe udut neng dhuwur. <laughs> mulai tekan rumah bojomu ya kaya ngono. Istilahnya rumah kamu yang kecil, bukan ngenyek. Ini apa? Kamu ini diuji sama Allah seperti itu, kamu cari akhiratmu supaya kamu akhiratnya di surga. Jangan di dunianya rekoso, wis akhiratnya tambah rekoso. Kesian, bapak becak maaf-maaf kadang wis untuk setoran keplek. Neng pinggir jalan. Gue oh, kadang sekat. Totonan, totoan. Lah gue apa? Loh ini beb, ini sudah tradisi. Mau oh, tradisi kok edan. Mari kita tradisi edan bersama. ya coba turu, tiru. Jadi tradisi-tradisi yang tidak anu. Ini kesian. Sudah setengah mati golek duitnya. Kepingin cepat sugih malah tambah pikir. Akhirnya banyak stres. Hmm. Jika engkau bersahabat dengan seorang maka berhati-hatilah. Pilihlah teman yang bertakwa dan utama. Di sini setelah tadi diterangkan bahwa masalah rezeki. <coughs> Ketentuan semua dari Allah. Carilah teman yang akan mengantarkan anda menuju Allah. Nek golek teman-teman yang betul-betul mengingatkan kepada ketakwaan. Jangan mencari teman yang membuat Anda selalu berhayal. Iki mas, wah awake dewi ngonek gede. Wis cita-citaku mas. Wis ngomongin ngono terus. Aku ngonek anu mau naik pesawat yang truwut langsung tekan gunung. Eh, tekan apa jenis bulan. Sing siji hayal Allah ojo kadoan. Awake dewi ngonek. mudah-mudahan Gusti Allah marangi sayap. Oh <laughs> ya. Podo hayale apa? ini tidak ada yang manfaat semua ini. Pembicaraan tidak manfaat dan tidak mungkin terjadi wong sodron turun kaya ngono. Golek oh, konco menceritakan, "Mas, Masya Allah ya, saya lihat itu Habib Fulan, Kiai Fulan, tiap hari mereka membaca Ya Latif sekian kali. Membaca La ilaha illallah sekian. Nah ngono, ini ingat sama Allah. Nanti mas, Masya Allah, jenengan kata harta pinten. Sedoso ewu. Alhamdulillah. Kula nggih sedoso ewu. Ayo Mas di paru ya 5000 5000 disedekahke. Ning ngono ki nek neng sing ora duwe Mas, mesake Mas. Lah ini cocok. Kadang kita nek anak teman lah bosan aku ngadepi wong kuwi paling ku jak sedekah. Paling ku jak ngaji, gue bak pengajaran masjid segap. Nggone kono nggon kene. Ampun. Carilah teman yang teman itu makanya Rasulullah mengatakan kalau engkau bepergian carilah teman untuk bepergian kepada kamu Teman yang akan menyelamatkan kamu dalam bepergian. Bukan teman yang sah. profesi. Wah, golek teman bareng kan yang tengah jalan golek wong wedok bareng lebokke bareng lah. Kan rusak loh Tapi golek ane teman satu yang mengingatkan enek wong wedok ayu din din din din. kayak mana Kaya ngene dosa kowe malah kowe oh astagfirullahaladzim aku lali. Aku biasa biasanya ngono Mas nek ijenan biar <laughs> Lah berhubungan aku ya, alhamdulillah mbok eling Lah itu loh namanya teman. Teman itu yang selalu mengingatkan kita, bukan teman itu yang selalu menyanjung kita. Dinding wah cocok nah, nah ngene lah iya, kaya ngono. Teman yang sehat pemikirannya, uteke waras. Ora bocor halus kuwi mau. Agar benar-benar bersih persahabatanmu dan sebelum saling dekat diuji dulu. Saurung urung cedak kowe karo golomu ujian sik. Ngujine nganggo apa? Biasanya nganggo duit. Orang itu kalau sudah sama duit orang amanat itu sing liyane iku ora amanat misalnya. Diuji. Di antaranya itu di antaranya. Banyak pula seorang yang mengaku teman tetapi setelah engkau mempercayakan padanya menghadapi masalah yang penting malah dia menghindar. Dwi golok, uh, aku ini kalau tidak berjumpa dengan kamu, uh, engkau adalah sahabatku dunia dan akhirat. Delalah aku iki duwe masalah. Mas tulung Mas, aku iki ndek ingi iki dijaluki dit karo wong. Nah, wong iki ora duwe, akhirnya aku utang karo wong, tak kekke kono. Berhubung saya ini ditanggih karo sing utang kuwi mau, mbok tolong wong kuwi duwe duit. Ora bisa. Duitmu ya duitmu, duitku duitku. Sahabat lho. Habis itu malah sisu ora teko. aku nyedaki wong kono kuwi apa sidik-sidik duit, padahal baru sekali. sidik-sidik duit. Iki sahabat cap tempe. Wong kaya ngono kuwi kudu mbok hindari, jangan didekati. Aku bergembira dengan syairku setelah aku berkumpul dengan orang-orang yang bersih dan tepat janji, maka tidak ada yang yang mengotori. Habib Umar Mubazir ini senang. Karena aku bersama orang-orang yang bersih. Mana siapa? Orang-orang solihin. Kadang ada sekelompok kaum yang hanya uang di mata mereka. Sumpah hak dunia bagiku sangat kecil. Disumpahlah Habib Umar. Seorang kaum ini yang disini diceritakan gor duit wae. Kan ada lagunya duit. Anu duit kan anu. Loh bukan duit, duit itu sarana. Duit itu sarana. Kadang saya nek delok yuk nganyel-anyel juga saya ini. Iki kertas. Iki kertas ya Allah. Kalau kertas foto kopian kodo, tapi jenengan yakin nek iki ditrong ewu. Gambarnya tak gambar ganti Habib saya. Oh seorang percaya nek wirong ewu. Tak ganti gambarnya Habib Syekh iki. Nang kene iki. Tuku ning warung dhewe nek payu, orang payu blas. Loh, ini 2000 lho, ganteng lho wong ganteng, luwih ganteng nih Bang gambar iki lho. Udah bisa. Ini yang 2000. <laughs> Iya. Delalah ngono gowo sing asli, nah, tuku sing asli. Tuku rego 1000 orang disusui. Mas, jenengan paham betul Mas? Niki 2000. Lho, ben aku tak nyongko ki 1000 2000 kan sak karepku to. Kuampleng. Tidak bisa. Seribunya mana? Yakin kalau duit orang cetoy itu yang ini turun Turu wis mati tempel nang batu wong mati. Mas iki ewu bener ora? orang mudeng. Tidak manfaat sudahan. Kenapa itu yang Anda terus pikirkan sedangkan nanti yang Allah inginkan di akhirat adalah amal yang Anda lakukan. Bukan harta yang Anda tumpuk untuk mencari kesenangan-kesenangan sesaat. Harta cari sebanyak mungkin tetapi untuk kepentingan menuju ke surga. Harta cari sebanyak mungkin supaya saudara-saudara kita semua gembira. Sing duwe utang bayari. Sing ora iso bayar sekolah, bayari ngono. Tapi jujur, Wong saya iki ngaku-ngaku ora bayar sekolah iki nggawa setruk. Buku bayaran sekolah itu kadang dipotokopi limo. Tanda tangannya dipalsu. Pak Ustadz, saya ini dari sekolah SD al eh, apa ngono kuwi. Wes niki kula mboten saged anak putra kula niku mboten saged kula anu niki kedah bayar rumiyin. Bayari pisan. Karo Gus Karim misalnya ngono. Cukup Gus Karim datang lagi ke tempatnya Gus Dullah. Assalamualaikum Gus Dullah pripun kula niki ajeng Suratnya padha. Suratnya iki padha iki wis dilunasi lho Gus Karim. Suratnya nggone Gus Dullah padha. Karo Gusti lah dilunasi. Nangis, alhamdulillah. Nggone Habib saya genten. Eh, pripun iki kula ajeng bayar. Padha meneh surat. Iki setan iblis. Ini manusia yang sudah terselipi setan. Dia bukan mencari keringanan, tetapi justru dia memperalat hal ini untuk mencari kekayaan. Ini orang-orang koyong ini ciloko ini ciloko. Ya, nanti anaknya ini yang dijual ngalor ngidul. Niki Pernah terjadi dicek sama seorang ini, diparani ke sekolahnya ternyata sudah lunas. Lerase Ya itu hati lah. Ini di otaknya hanya duit. Padahal dia tidak pernah tercukupi walaupun dikasih sama Allah miliaran. Karena dia tomak. At-tomak junun kata Habib Abdullah bin Ali Haddad. uang sing tamak iki gila. Orang tamak tidak bisa duduk tenang. Orang tamak mesti iri. Orang tamak mesti dengki. Orang tamak mesti dia sakit hati kalau ada yang lain mendapatkan sesuatu kelebihan. Ketika engkau menjalankan persahabatan dengan seorang waspadalah, aku juga sangat waspada. Ya, nah, di sini kadang sekadang sekelompok kaum yang hanya uang di mata mereka sumpah hak kata beliau. Aku yakin, aku sumpah bagiku sangat kecil dunia ini. Ini pernah terjadi cerita tok cerita Al Habib Abu Bakar bin Salim. Waktu itu cerita sama sama santrinya bilang bahwa dunia itu di tangan saya ini cilik sak menit tak ning tanganku. Dunia ki ning tangan ning genggaman saya. Dunia ki gur sakmono tok. Ning dhewe ya lah ning kene tok. Tahu-tahu ada orang kehilangan unta. Wong kehilangan unta, wih, wong jenenge murid iki Aku pernah kerungu guruku biar ngomong dunia itu di genggaman beliau. Neng kene tok neng telapak tangan beliau. Ngomong, "Eh Mas, kowe takok karo guruku, guruku ngomong ngono." Biateng, iya, ngene celik. Bangsa dunia ini mesti cepat. Tapi kalau dikatakan di masjid segaf itu ada bagi-bagi rahmat, bagi-bagi maghfirah, orang nek sing kalah ora penting. Sing penting lu luhuan karo udut, kan Subhanallah lari ke sana. Habib, saya mau tanya, betulkah Habib, dunia itu di tangan Habib. Siapa sih ngomong? Kuwi lho, murid diceneni murid itu. Karena waktu itu beliau ini dalam keadaan tidak sadar dalam berbicara itu. Yaitu biasanya orang-orang itu kalau kumpul kepada orang kepada gurunya, kalau ada ucapan-ucapan guru yang mungkin tidak masuk akalnya, jangan disebarkan kemana-mana. Orang malah kok jadi fitnah gitu loh. Lah berhubung wis kebacut iki ngomong. Katanya kan di tangan Tangan Habib. Unta saya ini hilang, bebok tolong golek noneng di. Lah berhubungannya dijelok. Untamu itu ada di rumah bulan-bulan ini bulan. Para nono Parani enek. Di parani ada. Habib sing kaya ngono saiki enek orang ora enek. Wis entek pisan. Wis dilempit, lempit oleh Allah. Kuwi nek enek sak donya kabeh nekani wong kuwi. Makanya karena Allah sayang sama wali-walinya di akhir zaman ini, wali-wali itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang tidak begitu nampak. Kalau nampak alah, remuk sing ora nampak we remuk apa sing nampak. Yang wali-wali murid ini lemuk apa wis. Sing gayane palungan tasbih padahal ora wali, blas salat ora ibadah ora. Diomong bahwa ini wali min aulia illah apa wali ngono. Lho dia ini salatnya di Mekah. Mekah ndi? Kak Ka'bah gayan korek wilo, lho, Ka'bah sak korek ngono di Mekah. Nek dulu wali-wali dulu mengatakan saya sholat di Mekah, dibuktikan itu loh saya ada di Mekah. Dibuktikan eh, saya kira. Ini tadi diputus sampai di situ karena takut masih masih panjang ini. Nanti dilanjutkan. Yang akhirnya ini beliau mengatakan bahwa saya sumpah dunia itu kecil bagi saya. Habib Umar bin Sekar. Nek wis dunia ini cilik berarti akhiratnya gede. Kan gede dah. Nek wis akhirate gedhe, donya mesti ketut. Donya iki asale ora ene, asale kono surga sik kok. Nabi Adam nggih ning surga, ngono ya. Terus jolke ning donya supaya donya iki maksudnya apa? Supaya ada yang menghuni. Nabi Adam itu dit, ayo diturunkan ke surga dunia supaya ada penghuninya. Nek ora ene awake dhewe nak kumpul ning semanggi kidul ngene iki, nggih. Alhamdulillah. Insyaallah uh, nasihat beliau ini tadi membuat gembira hati kita. Wes yakin Gusti Allah tok kabeh duwe masalah Allah, sing kei masalah Allah yang menyelesaikan Allah. Selain Allah tidak mungkin bisa menyelesaikan. Tetapi maksudnya Allah nanti akan menurunkan makhluk-makhluknya untuk mendatangi orang-orang yang bermasalah ini. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Insya Allah. Ya Alhamdulillah. Ustaz Muhammad akan melanjutkan dengan pembahasan tadkiril Mustafa di auladil Mustafa Ya insyaallah. Bismillah. Oh, siangnya sudah pulang kan ya? Sisa kan ya? Syarif. Ustaz Syarif sudah berangkat. Kita kasidah dulu sedikit. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawan أنا اشتكنا هديك والهوى نادانا يا أبا في القيامة يا عمر افديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان هدانا أسيادي الحسن والحسين إلى النبي قرة عين آه يا شباب الجنة عيني جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن وصلاة الله تعالى على من كلمت غزالا والآلي أصحاب الكمالا والأصحاب من علوا شهنا بمن علوا شهنا بمن علوا شهنا أنت العظيم قد هم إيم وكل هم همنا بك يا إيم أنت القدير قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا ما قد نزال من فضيع خاتم الشديد قل يا علي أنت العادي قال همنا هم عديم وكل هم من هم هنا باسمك يا عظيم عجيب Alhamdulillah sambil dimakan jeruknya boleh ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Melanjutkan pembahasan daripada kitab Tafkirul Mustafa Yang mana sudah diterangkan kemarin bahwasanya ilmu itu terbagi jadi dua. Jadi ada ilmu yang manfaat, ada pula ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Habib Abu Bakar Atas Habsi melanjutkan, "Wasma'u qaula Rabbil alamina li'ibadihi al-mu'minin wa karriluhu ala asma'i qulubikum miraran." Dan dengarkanlah ucapan Allah Tuhan semesta alam kepada hambanya kaum mukminin dan ulang-ulang ucapan ini dalam hati kalian berkali-kali. Jadi ada sebuah ayat yang mana beliau Habib Abu Bakar ini benar-benar terkesan dengan ayat itu sampai beliau memerintahkan kita disuruh mengulang-ulang ayat ini dalam hati kita. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Kita lihat ini kitab ayat. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang-orang yang yang beriman. Berarti orang yang beriman bisa masuk neraka. Kalau dia nggak paham caranya menjaga diri. Yang sudah ngaku iman, itu masih ada kemungkinan untuk masuk neraka kalau dia nggak bisa jaga dirinya dan jaga keluarganya. Ini satu paket. Menjaga diri dan menjaga keluarga. Menjaga diri bisa, menjaga keluarga nggak bisa, tetap masuk neraka. Buktinya apa? Dalam hadis disebutkan. Nanti bakal ada orang itu ketika dilihat, ditimbang, amalan zikirnya banyak. Sholat jamaahnya banyak wiridnya banyak, kemudian ilmunya banyak. Ketika ditimbang, ini layak untuk masuk surga. Ketika sudah mau diberangkatkan ke surga, ternyata ada yang teriak, Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga karena dia orang yang dolim. Siapa yang teriak? Anak dan istri yang nggak pernah dididik. Ini sudah terjadi, akan terjadi dan disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi yang namanya menjaga diri itu pun juga harus diimbangi dengan menjaga keluarga. Kemudian ada pula ucapan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah, faabawahu yuwahidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir itu terlahir dalam keadaan suci anak yang lahir itu lahir dalam keadaan suci, maka orang tuanya itu yang menjadikan dia bisa jadi anak itu Yahudi, bisa jadi anak itu Nasrani, bisa jadi anak itu Majusi, atau tetap Islam dalam keadaan suci. Manusia itu ketika lahir suci. Kemudian yang menyebabkan manusia itu rusak, itu faktor orang tua dan faktor lingkungan. Nah, ya, kalau mau kita perhatikan, yang menyebabkan orang itu rusak siapa? Orang tua dan lingkungan. Ketika orang tua nggak benar dalam didik anaknya, anak rusak. Orang tua sudah benar dalam didik anak, tapi orang tua anak itu tinggal di lingkungan yang mana lingkungannya desa itu orang yang nggak beres, maka anak pun juga akan jadi rusak. Nah, dikatakan <clears throat> orang tua itu sangat berpengaruh di dalam menjaga status kesucian anak. Menjaga anak tetap berada dalam jalan iman, jalan Islam, dan jalan ihsan. Kemudian beliau mengatakan, Faku anfusakum wa auladakum wa ahlikum in kuntum tuhibbunahum naral jahim. Maka jagalah dirimu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu apabila kamu cinta kepada mereka daripada api neraka. Gimana cara menjaganya? Bil ilmi wa ta'limi. Dengan ilmu dan dengan taklim, pengajaran. Jadi namanya orang tua wajib mengajari kepada anak. Suami wajib mengajari kepada istri. Maaf ada satu bab yang terkadang dilupakan. Suami itu harus tahu masalah tentang haid tentang head dan istihadah. Kenapa? Kalau istrinya mengalami masalah dengan headnya, bisa tanya sama suami. Kalau ternyata suaminya nggak tahu, gimana? Suaminya kalau istrinya ada masalah dalam head, harus tanya kepada para ulama. Kalau misalkan suaminya nggak mau tanya, suami haram melarang istri untuk tanya kepada para ulama. Nah, tanggung jawab sebagai seorang suami itu berat. Kenapa perempuan itu nggak mesti setiap keluar darah itu hukumnya head, nggak mesti. Terkadang darah yang keluar itu ada tiga macam. Ada yang namanya head, ada yang namanya nifas itu kalau setelah melahirkan, ada yang lagi yang namanya istihadah. Istihadah ini darah penyakit, bukan yang normal. Terkadang orang begitu lihat, oh ini head, darah, tidak sholat, tidak sholat, tidak sholat. Kalau ternyata itu istihadah, terus perempuan ini nggak sholat, haram. Wajib godok dia. Perempuan yang istihadah tetap wajib sholat. Dan cara bersucinya sudah pernah diterangkan sama guru kita Romo Yai Ansori waktu bab syurutul wudhu kemarin, syarat-syaratnya wudhu. Kan ada tata cara wudhu untuk orang yang selalu dalam keadaan berhadas. Itu tata cara wudhu untuk perempuan yang dalam keadaan istihadah. Kemudian beliau mengatakan lagi bahwasanya menjaga anak itu dengan mendakwahkan kepada mereka untuk ke jalan yang lurus bil hikmati wal mawaidatil hasanah. Dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, peringatan yang baik. Warizki bidil saqim wa fakihuhum fiddin. Dan kalau kita mendidik anak dan istri kita, gunakanlah sifat arifik. Arifik itu maksudnya apa? Lemah lembut. Lemah lembut, penuh kasih sayang. Katakan perempuan itu seperti Tulang yang bengkok kan tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau dibiarkan lama-lama tambah bengkok. Kalau dipaksa diluruskan patah. Gimana caranya? Diluruskan tapi pelan-pelan. Itu cara seorang suami mendidik istri. Kemudian ajari juga anak dan istri kita permasalahan agama. Khususnya yang wajib-wajib. Seperti sholat itu harus tahu tata caranya, rukun syaratnya. Bulan Ramadan harus tahu tata caranya, rukun, syarat puasa harus tahu. Sudah punya duit, punya penghasilan yang cukup, yang bisa wajib zakat harus tahu tata caranya zakat. Besok ini mau zakat fitrah juga harus tahu tata caranya zakat fitrah. Kadang ada yang keliru apa? Orang itu bingung mau ngasih THR pegawainya dikasih uang zakat. Tidak boleh itu. Jadi yang namanya uang zakat itu harus diserahkan pula ada tata caranya. Gaji, gak digaji, gajinya pakai uang zakat haram. Bahkan kadang-kadang uang zakat mal mau bagi-bagi sarung sama pegawainya, uangnya dibelikan sarung, kemudian sarungnya dibagi. Itu juga tidak sah zakatnya. Model begitu nggak sah. Zakat itu berupa uang diserahkan kepada orang yang statusnya fakir miskin. Statusnya fakir atau statusnya miskin. Jadi orang yang memang kebutuhannya itu kepepet. Atau orang yang memang yang paling enak apa? Cari orang yang punya utang. Kita kalau zakat sama dia, utang sekiranya dia susah bayarnya, zakat aja sama dia. Itu manfaat nanti. Kenapa? Jelas ini orang yang wajib bisa menerima zakat. Kan punya utang soalnya. Termasuk daripada kategori gharim. Juga ayatku anfusakum wa ahlikum naro itu lanjutannya duhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Yang mana apa? Api neraka itu duha, bahan bakunya, bahan bakarnya itu an nasu, yaitu manusia, wal hijarah dan batu-batuan. Jadi api neraka itu bahan bakarnya itu dengan manusia dan batu, bukan kayu, bukan arang. Pernah suatu ketika Imam Abu Hanifah, beliau jalan bersama para muridnya, lihat waktu itu ada anak kecil. Anak ini kecil belum balai. Bisa kurang lebih sekitar SD. Umur 10 tahun, 11 tahun. Anak ini nangis di pinggir sungai. Nangis benar-benar, istilahnya kalau sekarang gugung-gugung gitu nangisnya. Sampai Imam Abu Hanifah yang lewat situ bersama para muridnya, nggak tega ini anak kecil kenapa? Kok sampai nangis seperti ini di pinggir sungai? Kenapa dia nggak main sama teman-temannya yang lain? Ada apa sama anak ini? Datangi sama Imam Abu Hanifah. Ditanya, nak, kamu kok nangis kenapa? Ini, saya barusan ngaji baca ayat Quran. Ayat apa yang kamu baca? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Waktu eh, naro al tibaku Tuhan nasu wal hijaroh yang mana bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu-batu. Dan anak kecil kemudian Imam Abu Hanifah kenapa sama ayat itu? Ini anak, anak kecil ini nggak tahu kalau ini seorang imam yang besar. Dan dijawab, eh kamu tuh nggak tahu apa? Orang itu kalau mau buat api unggun, itu cari kayu kecil-kecil, baru kayu yang besar-besar. Aku takut diriku yang kecil ini mati kemudian jadi bahan bakarnya api neraka. iazubillah min dalik. Emang Abu Nisa ketika dengarkan anak itu ngomong seperti itu, ngomong sama para muridnya, hei muridku, lihatan, ini anak demi Allah jauh takutnya kepada Allah dibandingkan kita semuanya. Memang ayat ini luar biasa. Nah juga di kitab Mustadrak ala Sahihain itu ketika Rasul mengucapkan ayat ini ada salah seorang pemuda langsung jatuh pingsan. Kemudian ketika pingsan itu mau dibangunkan. Kemudian setelah itu dalam keadaan seperti nazak. Ketika dibangunkan dari pingsan seperti nazak. Kemudian sama Rasul suruh mengucapkan la ilaha illallah. Rasulnya dia mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian meninggal. Kenapa? Karena mendengar ayat ini. Dan kata Rasul, ini tadi yang meninggal ini anak muda ini, fabasyaruhu bil jannah, ini bakal masuk surga. Anak ini bakal masuk surga. Kenapa? Karena surga itu disiapkan untuk liman khafa maqami wa khafa wa'id. Surga itu diciptakan untuk orang yang takut kepada kedudukanku kata Allah dalam Al-Qur'an dan takut kepada ancaman-ancaman daripada al Al-Quran. Jadi yang namanya menjaga diri daripada api neraka itu satu paket dengan menjaga anak keluarga daripada api neraka. Satu permisalan aja. Kita kalau punya motor, kemudian motor itu kita parkir ada di sebuah tempat, pasti kita kepingin motor ini seaman mungkin. Dan kalau misalkan pergi kemana ke matahari atau mana atau pusat perbelanjaan luas misalkan itu motor kunci kita taruh di situ mesin kita hidupkan kita tinggal pergi atau kita kunci serapat mungkin dikunci karena dikunci stang dan kalau motornya sudah baru ada kunci magnetnya dikunci magnet kalau perlu bawa gembok digembok dirantai rodanya kenapa takut kalau motornya hilang lah kita punya anak pernah nggak kita mikir kalau imannya anak kita hilang gimana? Kok kita biarkan dia main dengan orang-orang yang gak benar? Kita gak pernah mikir, kalau imannya kita yang hilang gimana? Kita duduk dengan orang-orang yang nggak benar. Itu gak pernah kita pikirkan. Kita punya duit, ada di rumah. Kalau perlu duitnya itu ditaruh di berangkas. Punya emas ditaruh di berangkas lemari besi. Dilas kadang-kadang gak mempan lemari besinya. Yang duitnya disimpan, dijaga, jangan sampai hilang iman dalam hati nggak pernah dijaga. Ceritakan di surat Al-Baqarah itu pernah Nabi Yakub ketika akan meninggal itu wasiat sama anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Hei anakku, setelah aku meninggal, kamu mau menyembah siapa? Setelah aku meninggal, kamu mau menyembah kepada siapa? Padahal Nabi Yakub ini seorang nabi dan anaknya semuanya nabi. Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian dijawab sama anaknya, ya kita menyembah Allah Tuhanmu dan Tuhannya ayahmu Ibrahim. Itu yang kita sembah. Kita lihat Nabi Yakub seorang nabi yang punya anak nabi itu khawatir kalau dirinya meninggal anaknya murtad gak nyembah Allah lagi. Nah kira-kira kita pernah gak wasiat sama anak kita, nak tetap nyembah Allah sampai akhir hayat kamu. Pernah nggak wasiat seperti itu? Ini Nabi, punya anak Nabi. Itu rasa takutnya seperti itu. Ya bukan nggak mungkin. Banyak contohnya sekarang. Bapaknya Muslim. Kadang-kadang seorang ustad, Anaknya setelah ditinggal sama bapaknya murtad. Bahkan yang anaknya jadi misionaris itu ada. Well, kita iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat. Selamatkan oleh Allah SWT kita dan keluarga kita bisa masuk surga berkumpul di surga bersama-sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 sholat kita. Di antara yang membatalkan sholat yang keempat berbicara dua huruf atau satu huruf yang memahamkan berbicara satu huruf. A, I, U, niku satu huruf. Yang memahamkan atau dua huruf walaupun tidak memahamkan. Dengan sengaja dan bukan jahil makzur. Jadi dia berbicara itu memang sengaja berbicara. Apa ada orang sholat atau ngomong-ngomongan mamane? Nggih. Niki di diantara ni, niku sing sering kita terledor adalah awak idwi niku ora butuh dehem. Tapi terus dehem. <clears throat> Ngerti niku. Nah niku yang dimaksud berbicara adalah mengeluarkan suara yang dengan suara itu timbul satu atau dua huruf. Nah, dehem yang tidak perlu itu juga menyebabkan orang batal sholatnya. Tetapi kalau dehem itu perlu, umpama dia tidak bisa membaca surah Fatihah dengan betul karena suaranya serak atau habis. Untuk mengembalikan suara itu harus dehem. <clears throat> Maka ini dehem yang perlu. Kalau untuk membaca fatihah. Karena membaca fatihah itu wajib. Tetapi kalau untuk membaca surah selain fatihah. Atau membaca doa-doa dalam sholat selain tahiyat. Karena itu semuanya sunnah. Maka tidak diperlukan kalau sampai berdehem. Ya, terus niki kedah atos-atos. Amargi napa? Dehem niku batal ke solat. Membaca surah atau membaca doa dalam solat itu sunnah. Maka jangan sampai yang membatalkan solat ini mengalahkan terhadap yang sunnah. Yang dimenangi sunnah. Pingin wacanane surat-suratane fasih Jehem dibanter kesisan. <clears throat> Wis niku peng pinten yo. <clears throat> Nah niku batal. Nggih, kedah atos atos atos. Terkecuali orang yang berbicara itu tanpa sengaja, lupa atau keterlepasan. Utawa jawane niku napa? Latah. Nah, lek ngiten niku lek tanpa sengaja niku boten batal solat. Maka dimaafkan empat kalimat. Jadi berbicara lupa itu tidak membatalkan selama tidak banyak. Berapa banyaknya? Menurut Imam Ibnu Hajar itu empat kalimat. Kalau sudah lebih dari empat kalimat, walaupun lupa, sholatnya batal. Menurut Imam Qalyubi itu enam kalimat. Tadi dijelaskan berbicara itu membatalkan bagi orang yang tidak bodoh yang diuzurkan dalam syariat. Ada orang bodoh itu ditolelir oleh syariat, dimaafkan oleh hukum. Siapa? Yaitu orang yang baru masuk Islam. Wong lagi anyar mlebu Islam, siang mlebu Islam, langsung jak salat zuhur. Allahu Akbar. Nuleh koncone. Takbir ngene kita. <laughs> Mamane. Lah terus koncone gor ngono tok, mantuk tok ora batal. Wis bener aku iki. Lah kono gandeng ndak tahu. Itu dimaafkan ndak batal salatnya. tapi Terus kita langsung atau orang yang tidak tahu dan dia jauh dari ulama. Nggih ngapunten nggih. Sekedar umpamane mawon wong urip teng pedalaman Papua. Ngarep ngaji niku terus cerita ndek teng Papua niku sak kelurahan teng Papua niku sama dengan sak bupaten meriki. <laughs> sak kelurahan teng mriko niku luase niku mih koyok sak kabupaten teng mriki Pulau Jawa. Dados lek arep ngaji piye? Habib Umar <clears throat> al musawwa napa Habib sinten niku ate serius. Pingin dakwah niku melebet tok niku dua hari dua malam sampai ini. Nah, lek wong urip teng mriko niku uzur kalau tidak tahu dimaafkan. Lah wong urip nang Jawa bil khusus Solo wis sama sekali tidak dimakfu amar Amargi napa? Kedai awake dhewe yang tidak tahu tentang kewajiban kita tanya. Lah niki khususipun nggih awak dhewe terkadang niku sibuk mempelajari sesuatu yang sunnah di satu sisi kita melupakan mempelajari sesuatu yang wajib. Tanya ini bacaan ini fadilahnya apa, fadilahnya apa. ini ku sunat. Tapi lek hukum solat iku wajib. kata mulai yang disampaikan Habib Muhammad tadi belajar tentang haid itu juga wajib. Nah, dikecualikan berbicara itu tidak batal, yaitu apabila menjawab panggilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados kok wonten tiang sing dumugi maqamipun winggil terus dirawi Rasulullah ketika sholat terus dipanggil oleh Rasulullah atau dikon ngopo terus piambake pun jawab salate ora batal selama derek perintai Kanjeng Nabi lek melitu nggih batal salate umpamane <clears throat> ditekoki Jenengi anakmu sapa? Kok jenengi wamane Muhammad Safari. Kok dijawab karo jeneng liya? Lah berarti tidak menjawab semestinya. Yo ya batal. Kenapa? Tidak ikut perintah Kanjeng Nabi. Tun. <clears throat> Yang kelima yang membatalkan sholat, melakukan perkara yang membatalkan puasa dalam sholat dengan sengaja. Jadi apa yang membatalkan puasa itu juga membatalkan sholat. Dahar, ngunjuk, kumpul bujo, mamanis. Apa ono uang sholat karumangan? Gih Nggih wonten. Ngapunten sangat umamani gih. Kok selilitan. Diudak-atik karo yuk. Yus, ya mak, tak, yuk ya metu tenanan. Wah eman-eman ini. Dik gelek. Nah. Dikalu dilek niku sama dengan makan dan membatalkan sholat. Opono uang sholat ngombe? gimana? Tiang umpamani medal geteh gus ini. gusini. saya rotok asin-asin sithik umpamane. Lah, piye iki? Malah dirasa rasake dilek sisan. lek ngiten niku nggih batal sholatih. Namun jika dilakukan tanpa sengaja atau dia jahil ma'zur maka sholatnya tetap sah. Kalau tidak sengaja maka sholatnya sah. Ataupun jahil ma'zur sing kados diwauniku wong nabi mawon melebut Islam atau hidup di pedalaman yang jauh dari ustadz dan para ulama. <clears throat> yang keenam yang membatalkan sholat tiga gerakan berturut-turut tiga gerakan yang berturut-turut walaupun lupa dengan anggota tubuh yang berat walaupun berbeda-beda anggota tubuhnya jadi bergerak tiga kali gerakan walaupun dengan anggota tubuh yang berbeda-beda pamani wonten yang sholat di jone Johnny dik mau mangkat apa Sirai pun gedek-gedek. Tangani dada ora. Sing siji nggih ngeten. Lah niki beda. Sirangi pun gerak, tangani bergerak dua. Ngeten niki walaupun satu kali gerakannya karena dilakukan oleh tiga anggota tubuh yang berturut-turut itu juga membatalkan sholat dengan anggota tubuh yang berat. Kalau anggota tubuh yang ringan maka tidak batal sholat. Nopo anggota tubuh sing ringan, kedip, nah kedip niku ringan banget, kedip-kedip mama nih. Atau satu jari tok, sing bergerak satu jari, ini ringan. Ataupun nopo <clears throat> kok umpamane wonten tiang kupinge saged digerak-gerakke. Kuping tok lho nggih ora sak sirahe. Niku juga tidak batal salatnya. Terus yang membatalkan sholat walaupun ini dilakukan satu kali yaitu meloncat. Jadi ono uang sholat umani pas sholat terus dikadari. Nggih ngapunten terkadang awake dhewe niki sing disering si contoh ke oh, sholat karo nonton TV bal-balan sisan. <laughs> akhir gol tenanan piyamban ndak sengaja mak mencolot gol mencolot. Dan walaupun di satu kali penyolotan niku batal sholati. Kenapa? Karena itu dapat memutuskan gerakan-gerakan yang harus berkesinambungan dalam sholat. Ataupun tidak melompat tapi memukul dengan keras. Wonten tiang sholat, Arab rukuk, pas wanyel Allah Allahu Akbar. Tangannya ke. Dengan keras itu juga membatalkan sholat. Yang sembilan, menambah rukun fi'li dengan sengaja dan bukan jahil ma'zur. Nambah rukun fi'li gerakan sholat ditambahi. Rukuk niku janjane ping sisi tok. Nggih. Fiora. ora gaweane aneh. Rukukku tak keping pindho. Sujud niku janjane setiap rokaat dua kali sujudan, malah ping telu. Niki batalke salat. Lah niki pelajaran nggih Dados yang perintah niku kados pun sing sampai ke para ulama niku kados kunci. Ngertos kunci nggih. Kunci lawang, kunci sepeda motor niku gigi kunci niku lek ditambahi niku nggih malah ora buka. Wong pingin sholat wah sholatku kuwi tak tambahi sujud kuwi ora trimo gur ping pindho. Ping pira? Ping pitu. Gen ngopo? Gendang ditampa dening Allah, Maman. Malah ora batal sholatnya. Kenapa? Ngibadah niku minangka pun kunci. Jijik kunci kok tambah sidik tak tak ngeten melebut mawon boten sakit. Napa sakit dibuka, malah boten sakit belas. Ibadah nggih itu Kalau sudah ditentukan zuhur itu empat rakaat, kok gawe sholat zuhur lima rakaat dan itu disengaja, itu batal sholatnya. Terkecuali tidak disengaja alias lupa. Aku sholat itu telung rokaat atau wis papat ya. Nah akhirnya lali. Piye? Dikatakan kalau lupa apakah sholatnya tiga atau empat, ambil yang yakin yaitu yang tiga. Nambah siji. Lalu terus rampung salam, warahmatullahi Loh, bah aku sholatnya kok limo. Aku mau lali. Kelinganku papat malahan. Lah niku walaupun nambah sak rokaat, tapi tidak sengaja karena keterlupaan, maka itu tidak membatalkan sholat. <clears throat> Beda halnya kalau menambah rukun fi'li. Kalau rukun fi'li itu tidak membatalkan sholat. Umpama fatihah diwoco ping pindo. Ping telu Walaupun ini nanti hukumnya makruh juga. Kalau disengaja. Kan Selanjutnya yang membatalkan sholat mendahului imam atau terlambat darinya hingga dua rukun, rukun yang panjang, mendahului imam sampai dua rukun. Imami dereng rukuk, piyambake pun sing makmum wis rukuk sik. Sampai dua rukun. Imam masih berdiri, dia sudah ruku, sudah iktidal, nuju nang sujud ini juga batalkan sholat. Atau ketertinggalan dari imam dua rukun fi'li diwalik. Imam sudah sujud, DE cik ngadeg. Mojo Fatihah. Ini ketinggalan dua rukun. Terkecuali orang yang diuzurkan. Wang wis sepuh sangat mamane mengetuk ya boten sakit, lek terus-terusan. Akhirnya ketertinggalan, maka dimakfu, tidak apa-apa. Atau ini yang sering ya. Maaf ini sering terjadi di masjid-masjid umum mendahului dari tempatnya imam. Jadi sholat berjamaah makmum mendahului imam. Posisinya nih loh. Dan yang dihitung posisi itu adalah berdirinya. Berdiri itu dihitung dari mata kaki. Terus mata kaki makmum sama imam, ini kalau mendahului, itu makmumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena dia ikut pada imam, tetapi dia malah mendahului imam posisinya. Maka, maaf, sing ini ku mundur kecik soko imam posisi ini ampun jejer srek ngeten niku maka ketika sujud niku biasanya tidak terkontrol lah niku maka pas maju sidik niku pun batal lek sejajar dengan imam makruh maka mena di mundur sidik lah kok maju-maju men kaya bisik-bisikan pripun yang sebelas, niat memutus sholat atau bimbang dalam memutusnya. Jadi kalau orang niat mau memutuskan sholat, itu seketika sudah putus sholatnya. Kenapa? Karena niat bersolat, niat solat itu harus musuhabah terus menerus. Mulai awal sampai akhir kudu niat solat. Kok pertengahan sudah niat putus. Terus tak putus kayak solat kuiki. Nah kalau gitu putus langsung seketika. Bahkan yang kedua belas menggantungkan putusnya sholat dengan sesuatu. Umpama nih ibu-ibu, umpama nih sholat. Allahu Akbar. Kok saja mendung, rodok gerimis silik nih Mengkok ikilek udah udane tambah deres tak batal ke sholatku. Nah, ini niat membatalkan sholat digantungkan dengan deres udan. Langit ini ku langsung putus. Kenapa? Karena ia tidak ada keyakinan untuk melakukan sholat itu terus atau tidaknya. Sudah ada keraguan-raguan pada dirinya. Gisami, ah, kita sholat. Mengkolek ono tamu, totok-totok lawang, tak batal ke sholatku. Ngiteniku walaupun tamu ni teko, langsung batal. Kenapa? Sekali lagi tidak ada keyakinan dalam niat sholatnya. Oleh karena itu ibadah niku dituntut untuk terus-menerus dalam menata keyakinan diantaranya dengan selalu mengikuti langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan runtutan ibadah dengan semestinya yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh para ulama-ulama. Kalau kita bisa melakukan itu, insya Allah ibadah kita terjaga, kalau ibadah kita secara zahir sudah terjaga, insya Allah kita dapat meningkatkan yang lebih dalam lagi. Tapi kalau secara zahir syariah, rukun syaratnya saja kita tidak mampu menjaganya, apalagi tingkat yang lebih dalam lagi sangat sulit untuk menjaganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah. Tadi yang membatalkan sholat. Insya Allah mudah-mudahan jelas semuanya. Mungkin ada sesuatu yang biar nak kurang mudeng, saya mudeng. Ane wis mudeng gue, berarti harus dijalankan. Ojo serasa mudeng sisan wae. Ampun, berarti kan sudah sudah anu. Gerakan tiga kali dan mendahului imam itu juga diantaranya Imam murung sujud, awake dhewe sujud. Imam murung tidak ada orang yang kesusu bahkan dhewe. Imamnya Allah hmm, tekan isor. Ya, itu itu tidak tidak dianjurkan hal seperti itu, tidak dianjurkan. Itu kepalanya nanti akan digantikan dengan kepala himar. Kepala keledai, engko ning akhirat ini dulu nek anak sirai menungso dadi keledai-keledai iki berarti wong sing salat ndisiki. Wah, iki himar-himar. Himar. himar ini di CI ya. Jadi namanya kalau sudah mengangkat sebagai seorang imam, makmum yo ya manut karo imami. Imamnya Allahu Akbar, makmumnya ngatur ke sekolah beri Allahu Akbar. Pak Imam ber Allah, itu kan izor. Ya, Terus diantaranya sering garuk-garuk wi itu itu sering tidak sadar ini batal ya ini kadang sholat kan ngono ada loh ngene-ngene kadang <laughs> albokong ngene iki batal kuwi tapi nek satu ini tok mbok sampai subuh salat isya tekan subuh ngene kon terus ora batal wis nganti ngene garuk-garuk ngene nah ini batal kiri sate aku ora mudeng tapi tak kok sik ya Eh, batal. Enak nak salat. <laughs> kulino ki kulino. Kulino njupine salat ning kampleng ya salat kaya ngono ya. <laughs> Salat sing aturan ki salat aja ngawur aja. Salat sing ibadah ki tetep pakai tata cara. Lah tata cara tadi makan kunci. Kunci ki giginya itu satu. Punjul apa satu kurang kalau iso buka. Alhamdulillah tapi ini sholat duhur tak gaya lima ngerokaan tak. Malah jenengan nesuhi pripun. Kula lak loman to pahala. Alah nek ngono-ngono ki sing termasuk bid'ah ya kaya ngono kuwi. Termasuk bid'ah nahwi. Ora bakdo melu bakdo kuwi bid'ah. Contohnya wong bid'ah bid'ah. Misalnya nanti kalau bakdonya dua. Beb saya ini sak kampung saya kabeh do bakdo. Wong aku nek melu pemerintah sesuk. Berarti aku saiki tak batalke sesuk salate kuwi bid'ah syirik dolalah kuwi. Mudeng. Ora nek wong badone saiki kok salat sesuk. Lha iki bid'ah kuwi. Sopo sing gawe kaya ngono kuwi? Kuwi wong bid'ah bid'ah. Jadi nek jenengan dados wong ahli sunnah wal jamaah atau yang mengikut pemerintah ya badone melu pemerintah, salate ya melu pemerintah. Aja badone melu sing dhisik, salate melu sesuk. Ah iki wong rada ora waras. Iki sing bid'ah iki kuwi. Wong dak waktunya salat itu salat Id. Waktunya salat lo berarti terus gimana Beb? Ojo kakean teras terus milih pemerintah pikirin Pemerintah nek ngumumke sesuk ya sesuk somben ya somben ngono wae. Wong awake dhewe iki manut ngono geger wae. Manut to pemerintahmu kowe iki urip ning negara ya nanti bakdo barang sing ngono kuwi. Ojo ojo lu aku tak bakdone melu sing dhisik wae. Lah soalnya sak kampung saya itu bakdo dhisik ya Beb. Lah saya nek ngijeni ning ngono lah ya ora apa-apa surga ngijeni ya ora masalah to. No. Lah kok kowe nek arep kepengin mlebu neraka bareng-bareng. Lah ya wis lah. Lihat, satu kampung saya ini tidak ada yang waras sholat aja sulit, tidak mau sholat ini tuh segala macam. Saya di situ malah seperti orang asing, orang apa-apa. Memang Rasulullah yang mengatakan, pada dinu ghariba, agama itu awalnya itu asing, nanti akhirnya bakal asing juga. Didelok wong-wong sing api-api ki rada anu. Anda mau tahu ya, sebetulnya orang-orang di luar kita. Itu kalau melihat keaslian Islam kita, itu mereka salut. Habib Umar bin Hafid itu di London, di Amerika. Itu beliau waktu mau berangkat Jumatan pakai imamahnya, pakai jubahnya, pakai jalan di jalan wong wedok utuh-utuh. Jalan aja Habib Umar, sudah nonton. Jalan ke masjid. Dalam perjalanan ini ada berapa orang yang masuk Islam? Gara-gara dulu ki wong kok hebat men. Kok dinggo klambine jian. Beda karo wong semanggi. Aneng Hongkong ngono tok eh, copot klambi ganti katok jin. Katok jin sing suwek-suwek ngono bolong-bolong ngono ya. Biar masuk angin gitu. sithik. Ini kan di negara kafir kita pakai pakaian kafir. Kalau di negara Islam pakai karena <laughs> ya bumlon gue. Ya, jadi bukan maksudnya tunjukkan keislaman kita, tunjukkan kan kita ya, insya Allah mudah-mudahan kita ini menjadi manusia-manusia yang betul-betul bisa menjalankan ketaatan dengan baik. Kita jangan pakai takut orang menganggap kita asing silakan. Orang menganggap kita stres ya silakan. Orang menganggap gila ya wis memang aku dan ora apa Setan itu insya insyaallah melebu surga bang waras-waras ketok ketok neraka lah ngono beda. Ya kita bukan kita menganggap saya yakin semua orang Islam di surga. Orang yang ingin rokok. Masalahnya sudah syahadat. Kecuali orang yang syirik. Tidak ada ampunan orang yang syirik, musyrik itu. Yang menyembah selain Allah. Hawa itu orang pernah nyembah selain Allah. Nyembah itu tetap Gusti Allah. Neng kuburan itu orang nyembah kubur. Sungkem karo wong tua ya orang nyembah wong nih, Wong itu adab coro toto coro singabe. apik. kok sungkem karo wong tua ngomongi syirik. Itu tidak diperbolehkan. Itu adat Hindu. Tidak boleh orang sungkem-sungkem. Alah. <laughs> kowe karo bojomu sungkem dadak karo mbokmu ora gelem sungkem karo bojomu kuwi tunduk-tunduk kowe ya ta fotone bojomu mbok ambung-ambung tidak boleh pasang foto alah ning kantongmu isine foto kabeh KTP nganggo foto ya lha ya kira apa foto kabeh bojomu paspore bojomu mbok kantongi ya foto kan ya wae wis salah aja golek alasan-alasan ndak boleh masang foto ndak boleh ini kabeh Tadi agama ini, tadi wong nek meluk agama ini sing enak tadi disampaikan Nek coroni didik uang, nek carane nasihati uang dengan lemah lembut. Bukan dengan ngamuk. Ngamuk terus. Harum. Wong mendembak kumpul ke kafe. Mari, mari kita ini mau menjadi orang-orang surga. Jangan mabuk. Kalau mabuk tempatnya neraka paling ngisor. Kira-kira orang yang mendem ini. Alah, iya, iya, sisan mendem bareng yuk. Ngono. Malah dijai mendem ya ini. Alah jenengan dari ngertos mendem ya enak ye. Iya. Mendem ya enak. Tapi kalau ngomongnya itu lain mas, masya Allah. Jenengan ini ketinggal masya Allah tiang saya mas. Cuman jenengan satu aja. Nek ndak mendem surga paling dhuwur. Wis. Lah kula dereng saged salat sak mampumu salat ngono se, Lah ada wong mendem buka surga merokok terus surga mbok tutup ya ora enak sing ceteng nggih. Iya. Insyaallah dakwah ahli sunnah wal jamaah dakwah yang sesuai dengan apa yang didata, dihadapi. Sing teko kiai-kiai kafe dakwahnya keras. Harus begini, harus begitu sing teko macam-macam. Anak SD ini, mbok kei edit limang yuto karo permen sak kresek. Milih permen sak kresek. Padahal limang yuto ini so nggo permen sak kampung. Sebab apa dia belum paham lima juta itu. Aja mbok cerita ke limang juta karo SD. SD wong wong SD mbok critani bagaimana makrifat alhalah apa makrifat kerdus lho. Nang jeruni enak pitik apa jeruni enak iwake panganan kuwi carane enak apa ora ngono wis takonono ngono sik. Engko nek wis enak wah enak tenan Beb lah nek wis enak berarti kuwi ikut terima kasih. Terima kasih sama karo sing kei, sing kei sama sing kuwasa carane piye salat. Lah ngono. Ora terus wah ora. <laughs> Ya. Bismillah insyaallah. Ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan. Satu, dua pertanyaan silahkan. Jam berapa lagi. Oh jam dua, ya, satu, dua pertanyaan masih boleh. Nih nih. Monggo. Yang mau dimakan boleh, silahkan Yang mau dimakan di sini dimakan, mau dibawa pulang juga boleh. Loro seperapat nggak boleh. Tapi janji orang salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Bib? pada bulan Ramadan ada satu kewajiban lagi yaitu zakatul fitrah. Ah. Bagaimana menurut <clears throat> ahli sunnah? Karena banyak yang di kampung-kampung zakat fitrah dikumpulkan pertengahan, kadang ada yang awal sudah dikumpulkan. Yang kedua, masalah azab kalau kita mau malam satu syawal atau takbiran. Karena kita melihat kalau di kampung-kampung kalau takbiran itu oh, yeah. ada, ada yang pakai hmm, ya. Ya, ya hmm. terus malah azabnya ada yang ya. kalau tengah malam itu sambil tidur-tidur. ya, ya. diganti dengan setel pita iya. kaset. Begitu aja Bib, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat fitrah itu boleh dikeluarkan di awal, pertengahan maupun akhir. Afdolnya memang di malam lebaran. Gitu saja. Ya? Malam lebaran. Afdolnya malam lebaran. Supaya besoknya itu wong-wong kui war kabeh di rumahnya ada makanan, nasinya ya. Jadi boleh awal, boleh. Cuman di daerah-daerah, maaf-maaf, kampung-kampung, kadang aneh-aneh Panitia zakat fitrah ini ngumpulkan zakat untuk limang ton. Badan menungsanin yang jeruk itu gorwong limolas. Lah bagaimana? Itu nanti sisanya dijual buat pagar masjid haram orang itu. Sisanya buat bangun masjid. Ini soalnya masjid butuh dana, Beb. Ini kan sudah saya terima saya sebagai amil. Orang itu haram. Berarti kasihkan kepada orang yang terus yang mustahak yang yang perlu diberi itu dikasihkan. Kalau tempat kita ini kelebihan kasihkan daerah lain. Yang kadang menungso-menungso ngeyel-ngeyel gitu. Di pagar bangun pagar kayak plafon. Haram orang itu. Orang itu. Terus nih ngono caranya dibuat panitia ter, sebanyak mungkin. Panitianya petang terus. Jadi setiap ambil katanya mendapatkan orang itu tetap haram tidak boleh direkayasa. Ya, Ya, nah terus caranya berapa malam itu dikeluarkan maksimal sampai imam salam. Imam kalau sudah salam bukan lagi zakat itu. Nah kalau kita takut kebetulan ada anak yang lahir sebelum imam salam lima menit turundul lahir. Beras kuwi tok nosek dua setengah kilo atau telung kilo ya tiga liter itu tadi titip no tonggo musik itu titip apa ini beras zakatku zakatnya anaknya yang lahir yang penting keluar dulu sudah gitu saja. Boleh tadi. Dikeluarkan dulu dari rumahnya sebelum dia membagikan kepada orang. Karena apa? Anak ini datang sebelum imam sholat lahir, sebelum imam sholat lima menit. Ah, ya lima menit sebelum salam. Malam, oh salah. Ini pendapatnya kalau lahirnya setelah malam id katanya tidak ada zakat fitrah. Ya zakat fitrah. Jadi kalau dia sudah Ramadan, ngalami Ramadan atau ngalami jam 5 sore. Jam 5 sore. Jadi satu hari sebelum salam, sebelum imam anu. Nah. Sebelum satu hari sebelum sholat id, jam 5 sore sebelum sholat id, meninggal. Jadi tidak mengeluarkan juga zakat. Ya, tidak mengeluarkan zakat. Terus tadi bab kedua masalah takbir, adab. Oh ya e wong takbiran kuwi ya lungguh sing apik. Ora lu takbir ya Allah Akbar. Ora enek tutukane sing dituthuk iki. Allah Akbar Allah. Ini terjadi loh, bukan tidak. Ini terjadi dia. Aku ini ngomong orang mungkin orang terjadi, terjadi di masyarakat. Ya Allah, ting ting. Lah engko di tonggo-tonggo seneng goreng ke blandreng, goreng ke kiwo yo mangan barang. Tak cili cili Ora iso takbir dikai mic. Ini tidak boleh. Takbir di dolanan. Takbir itu kalau Anda rasakan betul rasanya luar biasa. Ya, rasanya luar biasa takbir itu. Ya ini kalau terus di rumah, nek terus takbiran, maaf maaf, nang nganggo speaker neng dhuwur, ya, nganggo speaker di atas, Buyanter suaranya anak bayi jam loro bengi. Turu wo. Lah napa bengok-bengok? Akhirnya anak-anaknya tidur setel tape. Ora sah. Wis tutup pantai ana engko melek takbir neh ngono wae. Kecuali kalau mau duduk di sini sampai subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh direnungkan. Tapi kalau sambal selonjor-selonjor karena nyekel ya Allah. <laughs> Kayak orang mendem. Ya. Terus maaf yang takbiran yang keliling pakai sepeda motor itu juga keliru. Oh, oh, oh takbir apa ini? Ini bukan takbir, kampanye. Terus naik truk yang dulu, wow, akbar, apa? takbir itu. Ini menunjukkan bagaimana anda ini sama Allah Subhanahu Wa Taala kok koyok nama, dung dung dung dung dung dung kayak main drum di atas truk takbir. Kalau zaman saya cilik mbien, takbiran numpak truk tapi rosone ki luar biasa ngeres ngono Sekarang numpak truk malah di situ ada drumnya. Ding ding ding. Allah ya, anak cilik-cilik wah. Oh, no, seneng itu tidak dianjurkan ya. Kalau bisa takbir semampunya dan takbirnya dengan cara yang baik. Ojo ngawur pokoknya takbiran. Dan saya tidak ingin ada orang takbiran sak karepe dhewe. Bocah bayi buayi Gawani obor ku obong dhewe malah kobong dhewe. Sing digawani sing rada gede-gede, sing anak cilik-cilik ki nendeh nah bengak kobong tangane. Engko mboke nesu. Akhire wong Islam ki anak anakku lah. Akhire Islam e sing elek. Islam ki adab, duduhno sing apik adabe ya. Boleh pakai obor anak-anak itu ben seneng. Wis bismillah jalan. Lah ngono kuwi terus karo dikai duit, kayak permen, anak seneng ora apa-apa. Melatih supaya anak itu senang dan cinta kepada aturan cara-cara Islam. Tapi juga tetap pakai batas. Ojo ngawur. Ada yang takbiran mendem. Kesempatan malam takbiran itu kesempatan mendem sih. Allahu Akbar, Allah. Fasih orang mendem-mendem. Ya. Lo kelihatan orang mendem itu Aku perlu anggap. yang ngomongnya. Meripatnya riep-riep. Ya, Ya sudah apa lah mendem-mendem si takbir timbang mendem orang takbir. <laughs> Ya. Cuman ya naudzubillah min dahling lah. Masa Arab Arab takbiran min ngombe cium bekonang sik. Wis iki mulai munggah ya, mulai ah. Allah <laughs> nyekel terah. Kuapleng sandal. Ya takbiran sing bener ya Mas. Ya. Bagus pertanyaannya mendidik supaya kita tidak anu, tidak takbiran dengan cara ini. Di masjid-masjid silakan mandek terus turwo mem, mem, apa namanya menghidupkan malam-malam lebaran itu maksudnya di samping takbir tetap dengan adab ada cara-cara yang lain juga. Para solihin itu nih sedak bakdo nangis tok we. Wis gelo banget kok tekan bakdo Mesti ini Ramadan kabeh mereka itu karena tahu manfaatnya Ramadan, tahu rahmatnya Ramadan ya. Bismillah Allah itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dan Allah menyelamatkan perjalanan-perjalanan hidup kita ke depan. Dan Allah menjadikan kita hamba-hamba pilihannya. Hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat lahiran wa batinah. Ala hadihi niyah wa kuliniyatin salihah bisyiril fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفوا تحب العفو فاعف عنا يا كريم اعتقدوا على الصوم نويتم صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى يا ربنا اعترفنا بأن وأشرفنا فاطب علينا توبا تغسل كل واسلل للعورات وآمن الروات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم عليه عند العبد وآله وصحبه والحمد لله بالبنع والدنى تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم